Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah Sebelum kita lanjutkan membaca fikih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala Ya, <clears throat> maka ada sedikit keterangan yang ingin saya bacakan berkenaan dengan hadis yang kemarin kita baca. Nabi mendatangi pasar Bayi Qainuqa. <clears throat> Eh, tentang pasar Bayi Qainuqa dan sikap Nabi, maka saya akan bacakan satu keterangan di buku Sirah yang berjudul Al-Istifa min Siratil Mustafa. Di sana disampaikan bahwasanya ketika Rasul sampai di, mm, di Madinah, maka pusat perdagangan atau perdagangan terpusat pada tangan orang-orang Yahudi. Merekalah yang menguasai pasar, terutama pasar Bani Koinuqa yang dikenal dengan nama nama mereka. Jadi eh, pasal tidak punya nama khusus, namanya nama baninya. Wahwa Ashharu Aswakil Madinah dan pasar Baikainuqa adalah pasar yang paling kondang, yang paling terkenal dari pasar-pasar yang lain di kota Madinah. Hina hajar Rasulullah SAW pada saat itulah yang paling terkenal pada saat Rasulullah SAW berhijrah. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berkeinginan supaya eh, kaum muslimin tidaklah kalah dalam masalah pasar dan perekonomian. Dan pasar Bani Qunqa ini tasdahiru binasili tijarah berkembang dengan banyaknya orang yang jual beli di sana. Walibadil aus wal khajrat nasyatun tijari fiha dan sebagian uh, aus dan khajrat punya kegiatan perdagangan di pasar ini. Ma'awujuti aswakin saghiratin khasatin bihim. Meskipun eh, orang Aus dan Khazraj juga punya pasar-pasar kecil yang khusus untuk mereka ada satu pasar namanya pasar Muzahim. Ini adalah pasar milik pasar kecil milik orang Aus dan Khazraj. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan dominasi orang Yahudi di eh, dalam masalah perdagangan di kota Madinah melalui mereka menguasai pasar Bani Koinuqa. Oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjadikan pasar yang lain, ingin membuat pasar yang lain di kota Madinah. Ba'idan an sayyidaratul Yahud jauh dari dominasi dan hegemoni orang-orang Yahudi. Akhirnya daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubaan fi maudi'i Baqi' ibn Az-Zubair. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian memasang tenda besar. Ya, tenda besar di satu tempat namanya Baqi' ibn Az-Zubair. Ya, kemudian di bawah tenda tersebutlah aktivitas pasar. Fakal Nabi katakan hada sukukum inilah pasar kalian. Maka Nabi bikin pasar tandingan ya, di satu tempat namanya Baqi' ibn Az-Zubair. Fa'akhadha hada al-amal Yahuda. Maka tentu tindakan Nabi ini membuat marah orang-orang Yahudi. Dan mereka merasakan bahayanya pasar ini dan pasar ini akan menyaingi mereka. Maka salah satu tokoh uh, tokoh Yahudi Kaab ibn al Asrab ya, kemudian memasuki tenda tersebut waqata'a adnabaha kemudian memotong eh, tali-tali uh, tendanya. Merespon hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la jaroma, tidak masalah la angkuluha ila maudi'in wa aghliyat min hada. Tidak masalah, akan aku pindah pasarnya ke tempat yang membuat mereka lebih marah lagi. Fanaqalaha ila maudi'i suqil Madinah. Kemudian Nabi pindah pasar kaum muslimin itu ke satu tempat yang ya, kemudian pada akhirnya terkenal dengan sebutan pasar Madinah. Tumakal Nabi katakan hada sukukum ini pasar kalian. Eh, fala, uh, fala yungkas minhu aula yadiku atau la yudayaku. Siapa yang berdagang di sini tidaklah dipersempit, tidaklah disusahkan. Walayuqad fihi kharat. Ya, tidak ada eh, pajak, tidak ada retribusi kalau jualan di sini. Ya, bahkan tidak ada uang sewa ya, untuk orang yang jualan di pasar ini. Ini pasarnya dari tenda, mungkin tenda besar kayak tenda militer kalau di tempat kita. Kemudian di bawahnya itu diadakan kegiatan pasar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya, ala ahadin siapapun untuk menyewakan menyewakan lokal di pasar Madinah yang baru. Ya, ini tentu menyebabkan berkembangnya pasar dan banyak orang datang ke pasar. Dan pilihan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pasar yang baru ini adalah sangat tepat. Hai wal madkhal. Karena letaknya di madkhal, letaknya di pintu masuk kota Madinah. Mimma ala suqal muslimin yatalaqa al-wufuda hina wusulihim ilal Madinah. Ini menyebabkan pasar kaum muslimin ini mendapatkan pengunjung dan para pedagang ketika mereka tiba begitu mereka tiba di kota Madinah sebelum mereka sampai ke pasar Bayi Koinuqa. Al-amru alladhi ardabal Yahuda satu hal yang menyebabkan orang Yahudi tambah marah. dan pasar saling dan punya pengaruh untuk berkembangnya perdagangan dan jual beli di antara kaum muslimin dan yang lain. Dan perdagangan di pasar kaum muslim di Madinah itu semakin bertambah secara bertahap sebagai dampak dari aktivitas kaum muhajirin yang mayoritas mereka dari Quraisy yang tentu orang-orang Quraisy ini adalah mereka adalah orang yang E, jiwanya dan darahnya adalah darah pedagang. Maka adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman di antara yang melakukan kerja aktivitas jual dan beli. Dan adalah Utsman dan Tolhah bin Ubaidillah di antara yang jualan kain di pasar Madinah. Itu diantara uh, eh, Ya, di antara kemudian keterangan sedikit keterangan tambahan berkenaan dengan uh, pasar Nukok dan pasar kaum muslimin. Pasar baru, pasar tandingan uh, yang semula Nabi bangun di Baqi' Ibn Az-Zubair ya, kemudian dipindahkan ke yang sampai sekarang disebut dengan Sukul Madinah. Kalau tidak salah itu tempat itu masih ada sampai sekarang. Ya, Sukul Madinah yang ini posisinya adalah di Madkhal, ya, gerbang masuk ya, atau dekat dengan gerbang masuk kota Madinah. Nah, kemudian kembali ke fikih tarbiyatul abna. Maka pembahasan selanjutnya selanjutnya qala al-musannifu hafizallahu taala an anil qaza'i larangan qaza' wa huwa dan defini eh, wali yunabbih dan satu hal yang patut kita ingatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang qaza. Ya, koza ini dimasukkan di pembahasan tentang masalah anak Ya, karena kozak di masa silam sering di sering terjadi pada anak-anak. Ya, kalau di masa saya kecil, ya, anak-anak ya, itu rata-rata cukurannya kozak. Satu cukuran yang kalau di masa saya kecil disebut di lingkungan saya disebut uh, cukuran terasi. Nah, nah, ini semuanya digundul semua ya, semuanya dipelontos kecuali yang depan ini dikasih satu kotak hmm, ya, satu kotak rambut Aha. Ya, nah, itu koza <clears throat> dan di masa silam demikian juga keadaannya koza banyak terjadi pada anak-anak oleh karena itu pembahasan koza diletakkan di anak-anak maka koza itu pada dasarnya ya bisa dikatakan identik dengan anak-anak. Wawa laka atau ayuhlaka ba'du ra'si tifli wa yutraku al-ba'du. Makanya sampai definisinya melekat pada anak-anak. Yaitu digundul habis alias diplontos alias dikerok sebagian kepala anak kemudian dibiarkan sebagian yang lain. catatan kaki diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalurnya Nafi dari Ibnu Umar Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang koza. Kalau Arawi an Nafi, muridnya Nafi kemudian mengatakan, aku bertanya pada Nafi apa definisi koza. Lihat definisi koza yang disampaikan oleh Nafi, eh, seorang ulama tabiin, dia katakan ayuh laqab ba'du ra'si sobi. Ya, sebagian kepala anak itu digundul di kera wa al ba'du wa yutrok ba'dun. Kemudian dibiarkan sebagian yang lain. Ya, maka definisi dari nafi mengidentikan kozak dengan anak-anak. ayuh nah, laku ba'du si si Ya, itu yang jadi alasan dan jadi sebab kenapa koza dimasukkan di bab dan pembahasan anak-anak. Karena sebagian e, orang mendefinisikan dan ini membabil ghalib karena umumnya e, mendefinisikan kozak dengan e, dikaitkan dengan anak-anak. Meskipun bukan berarti karena ini membabil ghalib karena ini menceritakan umumnya maka bukan berarti kalau orang dewasa boleh kozak. Sama saja orang dewasa juga tidak boleh koza. Wakadali demikian juga anak-anak perlu dilarang jangan menggunting rambutnya dengan berbagai guntingan yang menyerupai e, model rambut orang musrik, Semacam ya, guntingan rambut model Inggris, model Perancis, wa ghairiha kasat dan guntingan-guntingan yang lain yang lain dan guntingan mod, atau model rambut yang lain yang dengan model rambut tersebut anak tadi serupa dengan orang kafir, orang yang rusak dan orang yang jahat dan rusak. Fabadalan maka sebagai ganti sehingga Anda tidak perlu mencari-cari mode orang kafir dalam masalah eh, model rambut untuk anda dan anak anda carilah bagaimanakah model rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Carilah tentang gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan model rambutnya dan berbuatlah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pembahasan tentang hal ini ansifati Rasulillah bagaimanakah gambaran fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita jumpai di buku-buku yang disebut dengan Syama'il. Dan di antara yang paling kondang adalah Sama'il karya Abu Isa At-Tirmidhi, penulis kitab Sunan Tirmidhi. Yang judulnya Sama'il Nabi dan terkenal dengan sebutan Sama'il Muhammadiyah. Fakat kala ta'ala Allah ta'ala berfirman Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sungguh ada bagi kalian Pada di Rasulullah teladan yang baik Bagi siapa saja yang berharap untuk berjumpa Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Waqala ta'ala dan Allah ta'ala berfirman dan jika kalian mentaatinya sang Nabi tahtadu kalian akan mendapatkan petunjuk. Kemudian satu masalah, ya, satu poin pembahasan yaitu membahas tentang manakah yang lebih baik bagi seorang yang janda. Dia bertahan Eh, sebagai janda untuk melayani anak-anaknya setelah wafatnya suaminya dan tidak menikah ataukah yang lebih baik baginya adalah menikah lagi ketika ditinggal mati suami. Maka jawaban pertanyaan ini ini berbeda-beda mana yang terbaik ini berbeda-beda dari satu perempuan pada perempuan yang lain. Dari satu suami ke suami yang lain dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jika janda mati ini, janda mati artinya janda yang jadi janda karena ditinggal mati. Nah, Faidah kanatil mar'atu jika perempuan atau janda mati yang ditinggal mati ini adalah masih belia yang masih mengalir padanya sahwat biologisnya dan dia mengkhawatirkan pada dirinya fitnah yaitu zina maka dia perlu pada laki-laki yang yu'ifuha yang bisa menjaga kehormatannya, artinya memuaskan kebutuhan biologisnya, maka boleh baginya pada saat itu untuk menikah dengan suami yang lain, yu'ifuha yang bisa menjaga kehormatannya, di samping kemudian mengur mengurusi kemaslahatannya dan kemaslahatan anak-anaknya. Wakadhalika demikian juga jika perempuan tersebut tidak punya kemampuan untuk mengurusi anaknya dan merawat anaknya. Ya, kalau dia sendirian dia tidak mampu, dia perlu partner, ya maka dia bisa nikah lagi dengan membuat perjanjian dengan suaminya. Ya, bahasanya dia tidak akan dipisahkan dari anak-anaknya dan suaminya mau dan sepakat untuk sama-sama uh, memelihara dan mendidik anaknya si janda. Karena perlu diketahui pada dasarnya ya suami yang baru ini kalau tanpa perjanjian ya, dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi dan ya, menafkahi anaknya si janda ini. Ya, kalau tanpa perjanjian karena kewajiban seorang suami menafkahi uh, anak dan istrinya dan ini bukan anaknya maka dia cuma punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Oleh karena itu maka perlu e, untuk kemudian kejelasannya perlu ada perjanjian ya saya mau dinikahi dengan syarat ya untuk tolong bareng-bareng rawat anak saya misalnya kata si janda wakadalika demikian juga jika kondisinya tidak aman idakan li syaririn orang-orang laki-laki yang jahat itu punya eh, keinginan kepada perempuan ini maka dia akan diganggu jika statusnya janda dan tidak bersuami maka yang lebih baik tentu menikah lagi dan ila ghair dalika minal ahwal dan kondisi-kondisi yang lain yang mendorong untuk menikah lagi Adapun jika seorang wanita dalam hal ini adalah janda yang ditinggal mati telah ya, berusia ya, kemudian cukup tua dan dia tidak punya kebutuhan biologis terhadap laki-laki dan pernikahan Ya, yang akan membelokkan dia dari pelayanan terhadap anak-anaknya bahkan akan menyebabkan anak-anaknya terlantar ingda zaujiha ketika dia hidup bersama suaminya atau dia tidak akan mampu untuk menggabungkan antara menunaikan hak suami yang baru dan hak anak-anaknya ya, dan dan harta anak-anaknya ya, tidak mampu untuk riayah kemudian wal ihtimam memberikan perawatan dan perhatian. Maka boleh bagi si wanita pada saat kondisi demikian untuk tidak menikah dan bertahan untuk mendidik anak-anaknya. Dan untuk wanita semacam ini terdapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad ja'at suwaru dan terdapat potret semacam ini dan itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Nabi e, terdapat hadis berisi pujian kepada wanita yang rela tetap menjanda karena e, sibuk mengurusi anak-anaknya. Yaitu hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan sebaik-baik wanita yang menaiki onta adalah wanita-wanita saleh dari orang-orang Quraisy ahnahu ala walatin fi Dia adalah wanita yang demikian sayang dengan anak di masa kecilnya si anak. Dan dia adalah orang yang sangat eh, wanita yang perhatian dengan suami fi yadi tentang harta suami. Dalam salah satu riwayatnya Muslim, ahnahu sayang dengan anak yatim. Ini anak yatimnya fi dalam usia kecilnya. Dalam riat yang lain yang juga masih riat Muslim dari Abu Hurairah ratul anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melamar sepupunya Ummu Hanik binti Abi Talib. Ya, melamar sepupunya Ummu Hanik binti Abi Talib. Ya. Maka ini tentu sepupu Nabi karena dia anaknya Abu Talib. Dan Abu Talib adalah paman Nabi. Ya. Maka hal ini menunjukkan bolehnya menikah dengan sepupu Apakah Nabi punya rencana dan punya keinginan untuk itu. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Ummu Hani. Fakolat ya Rasulullah, maka Ummu Hani menolak lamaran Nabi. Ya, maka Ummu Hani menolak lamaran Nabi dengan mengajukan alasan. Ya, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ini kot kabar tuh aku sudah tua. Dan aku punya anak-anak maka saya pilih kemudian to perhatian fokus ngurusi anak-anak yang ini akan fokus ini akan terbagi dan terpecah ketika menikah lagi. maka berarti beliau menolak lamaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. maka hal ini menunjukkan bahasanya ya, bukalah satu hal yang aib tercela menolak lamaran orang baik-baik. Ya, jika bukalah aib bagi Ummu menolak lamaran Nabi, ya, bukalah satu hal yang tercela bagi Ummu ya, menolak lamaran Nabi, maka apalagi laki-laki yang lain. Ya, oleh karena itu maka lamaran laki-laki yang ya, yang saleh sekalipun tidak harus diterima. Ya, wanita merdeka Eh, dengan pilihannya apakah menerima ataukah tidak dengan berbagai macam pertimbangan yang ada pada dirinya. Ummu Hanif punya dua pertimbangan. Ya, ya hasrat biologisnya sudah tidak begitu. Kemudian yang kedua dia mau fokus ngurusi anak-anak, maka dia tolak dengan dua alasan ini. Dia tolak lamaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul pun tidak marah-marah. Ya. Rasul pun kemudian tidak mencela Umuhani. Oleh karena itu, maka ya laki-laki yang meskipun dia merasa orang baik-baik, tidak perlu marah-marah ketika lamarannya diterima. Ya, siapa yang lebih baik Anda ataukah Rasulullah? Ya, Rasulullah lamarannya ditolak ya, ya, dan maklum dan tidak tersinggung, tidak marah-marah. Dan ada pada diri Rasulullah teladan yang baik. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari dengan mengatakan dan ini adalah sabul bulwurud hadis di atas. Kemudian Nabi menyampaikan hadis di atas. dari sabul wurud hadis di atas adalah berkenaan dengan dilamarnya lamaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditolak oleh Ummu Hani karena alasan dia mau fokus ngurusi anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Maka Nabi katakan sebaik-baik perempuan adalah eh, perempuan yang eh, mengendarai onta artinya perempuan Arab adalah eh, wanita-wanita salihah dari suku Quraisy. Nah maka ada kata-kata ahnahu, apa makna ahnahu dijelaskan oleh An-Nawawi. Ahnahu dari kata-kata haniyah, yang dimaksud dengan haniyah terhadap anaknya Ya, yang dimaksudkan adalah al yang sayang pada anaknya, artinya Allah tetakum alihim yang mengurusi anak-anaknya ba'da yutmihim setelah di, mereka yatim dengan bentuk tidak menikah lagi. Jika menikah lagi, maka wanita tersebut tidak disebut haniyah. Wa naqala dzalika dan anawawi nawawi menukil keterangan semacam ini dari alharawi. Nah, maka An-Nawawi mengansi kutipan bahasa yang dimaksud ahnahu itu identik dengan tidak menikah lagi. Ahnahu ala auladihi ahnahu ala waladihi waladin ini identik dengan tidak menikah lagi. Kalau kalau menikah lagi maka tidak disebut ahnahu. Kultu kemudian e, penulis mengatakan dan tidaklah walai sahada tafsir dan penjelasan dari An Nawawi ini tidaklah berlaku mutlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Salamah dan dia memiliki banyak anak. Ya. E, namun jika maka komentar penulis di sini jika dimaksudkan adalah sisi pemaknaan ahnahu atau haniyah maka sepertinya tidak nyambung. Ini sepertinya tidak nyambung. Maka nikahnya Nabi dengan Ummu Salamah ya tidak ada hubungannya dengan makna eh, haniyah. Ya, apakah kemudian dari situ bisa kita katakan bahasanya keterangan An-Nawawi tentang Haniyah itu bertentangan dengan hadis pernikahan Nabi dengan Ummu Salama. nampaknya tidak. Nah, diriatkan oleh Muslim dari sahihnya dari Ummu Salama radhiallahu anha Qalat Ummu Salamah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meng, meng, e, mengutus orang yaitu Hatib ibn Abi Baltaah untuk melamarku lahu untuk Nabi. Ya, mungkin ini dalil bahasanya lamaran boleh diwakilkan. Ya. Ya, maka Nabi melamar Ummu Salamah uh, tidak Nabi sendiri langsung yang nembung kata orang Jawa. Namun yang nembung Hatib bin Abi baltaah maka pakai perwakilan ya. maka di sini dalil ya ya bolehnya ya, melamar dengan bentuk perwakilan ya, tinggal saya lamar anda ah, untukku atau untuk temanku ah, nah, saya lamar nah, anda nah, untuk temanku ah. Fakulto maka aku katakan maka pada awalnya Ummu Salamah bimbang dan ragu dengan mengatakan saya punya anak perempuan dan saya adalah wanita yang pencemburu. Ya, tolong dipertimbangkan lagi. Fakal maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian merespon jawaban Ummu Salamah dengan mengatakan, adapun anak perempuannya maka kita berdoa pada kami berdoa pada Allah agar Allah cukupkan. Nah, tidak perlu khawatir tentang uh, eh, yurniha anha. Allah beri kecukupan sehingga mampu untuk meskipun menikah lagi mampu untuk mengurusi anak perempuannya. Dan saya berdoa pada Allah agar Allah hilangkan cemburu yaitu cemburu yang berlebihan yang ada pada padanya. Ya, maka supaya Allah hilangkan cemburu di sini wallahu a'lam bukan seluruh cemburu. Namun yang dimaksudkan adalah cemburu yang e, cemburu yang over dan berlebihan. Karena cemburu pada dasarnya jika proporsional adalah satu hal yang terpuji. Ya, oleh karena itu di antara sifat Allah adalah cemburu. Ya, maka hal ini menunjukkan bahasanya yang tercela dari cemburu adalah cemburu yang berlebihan. Adapun cemburu yang wajar dan proporsional maka satu hal yang tidak mengapa. Jadi kalau perkataan tadi kultu penulis atau e, Mustafa Aladawi tentang hal ini kalau ditujukan kepada e, dimaksudkan bahwasanya tidak semua sahabiah itu seperti itu tidak mau menikah seperti umuhani maka betul e, tidak semua shohabiyah bersikap sebagaimana umuhani ini ada yang punya sikap lain tapi kalau ini kritik untuk makna haniah e, seakan-akan nampaknya tidak ada sisi pendalilan ya, e, mahalus syahid dari hadis yang tadi kita baca kalau mau membahas tentang masalah makna haniyah. Tapi kalau yang dibahas adalah tidak semua sahabiyah punya sikap sebagaimana sikap uh, Ummu Hani, maka iya. Kita jumpai Ummu Salamah pada akhirnya uh, dia janda ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia menikah lagi dalam keadaan dia pun masih punya anak kecil-kecil. Kemudian paragraf berikut ini adalah di antara bantahan telak untuk Syiah. Di antara bantahan telak untuk Syiah adalah eh, paragraf eh, berikut ini. Waqat tazawajat Asma binti Umais radhiallahu anha Abu Bakar As-Siddiq. Asma binti Umais itu menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu taala anhu. Eh, Asma radhiallahu taala Asma binti Umais radhiallahu taala anha menikah dengan Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu setelah terbunuhnya suamiku suaminya yaitu Ja'far ibn Abi Talib. Thumma tazawajat Aliyan ba'da mauti Abi Bakrin radhiallahu anhu jami'an. Ya, kemudian eh, Asma binti Umais ini ya, menikah dengan Ali setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiallahu taala radhiallahu anhum jami'an. Maka menikah kemudian dengan Ali setelah Abu Bakar wafat. Nah ini bantahan uh, bantahan yang cukup telak untuk realita ini, realitas sejarah ini, bantahan yang cukup telak untuk orang-orang Syiah. Dan bencinya mereka dengan uh, Abu Bakar. Nah, maka lihat maka jika mereka yakini bahasanya Abu Bakar itu najis dan seterusnya, ya, maka lihat Ali menikahi bekasnya Abu Bakar. Nah, Ali menikahi bekasnya Abu Bakar. Maka uh, ya, maka hal tersebut menunjukkan bahasanya hubungan Ali dan Abu Bakar baik-baik saja. Ya, tidak sebagaimana mereka gambarkan. Ya. Maka bekasnya Abu Bakar pun ya, menurut ahli ya baik-baik saja oleh karena itu dia nikahi bekas istrinya Abu Bakar. Ya, dan tentu kita jumpai di sini tentu Asma ini bekas istri Ya, kakaknya Ali Ja'far bin Abi Talib. Ya, maka ini menunjukkan ya bolehnya saja pernikahan semacam ini. Ya, istrinya kakak meninggal kemudian dinikahi oleh adiknya. Falhasil maka kesimpulan tentang manakah yang terbaik bagi seorang wanita ya, bertahan menjanda ataukah tidak Bahasanya berbeda tergantung e, berbeda-beda dari satu keadaan pada keadaan yang lain, satu perempuan dengan perempuan yang lain. Ya, kemudian pembahasan berikutnya takbilus serir mencium anak kecil. Maka di antara ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini tentu memiliki dampak psikologis yang baik untuk anak-anak ya, adalah adanya kedekatan, adanya hubungan emosional yang ini terbangun antara orang tua dengan anaknya. Di antaranya bentuknya adalah dengan dekapan-dekapan, dengan ciuman-ciuman. Ini membangun emosi, eh, membangun kedekatan hubungan emosional dan ini sangat penting, Ini sangat penting agar ya, Eh, di mana anak ini mendapatkan sentuhan kasih sayang dari orang tuanya. Di antaranya adalah orang tuanya dalam sejumlah kesempatan ya, memberikan pelukan, memberikan ciuman untuk anaknya. Maka disyariatkan dan dianjurkan bagi orang tua untuk mencium anaknya baik yang laki-laki ataupun perempuan. Catatan kaki Dikatakan oleh Ibnu Battal, ya justru diperbolehkan mencium anak kecil di setiap anggota badannya. Mau kemudian pipinya, mau kemudian dadanya, mau punggungnya, perutnya, ya, kakinya, ya, tidak masalah. Wakada al-kabir, demikian juga ketika anak itu sudah dewasa. Ingda aksaril ulama, maka ini demikian pendapat mayoritas para ulama' selama anggota badan tersebut bukalah aurat. Kemudian perkataan dan penjelasan Ibnu Battal ini dikutip oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium putrinya Fatimah radhiallahu anha. Demikian juga Abu Bakar mencium putrinya Aisyah. Ya, catatan kaki empat diatkan oleh Bukhari dari Al Bara ibn Azib radhiallahu anha Eh, Al-Bara ibn Azib radhiallahu anhu atau radhiallahu anhu maqal fadakhaltu ma'a Abi Bakr ala ahlihi. Aku yaitu Bara ibn Azib bersama Abu Bakar masuk ke dalam rumah. Faida maka tiba-tiba ketika itu Aisyah putrinya terbaring. Dia sedang terkena demam. Faro'aitu abaha yukabbilu khaddaha maka saya lihat ayahnya Aisyah yaitu Abu Bakar mencium pipi anaknya, pipi Aisyah. Ya, wakal dia cium pipi Aisyah sambil mengatakan kaifa anti ya bunayyah. Ya, bagaimanakah kabarmu wahai anak perempuanku? Ya, karena Aisyah sedang sakit. Abu Bakar nanyakan keadaannya, kabarnya. Kemudian uh, Mustafa Al-Adawi mengatakan wahada fi hadis hijrah. Ini adalah di awal-awal hijrah. Dan Aisyah ketika itu tunal bulu belum balik. Uh, wa aidan demikian fakatkan kana al barok masuknya barok ke rumahnya Abu Bakar adalah sebelum turunnya ayat hijab. Ini berkenaan dengan kok uh, eh, Barak bin Azib bisa melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada putrinya maka ini patut dipahami bahasanya ketika itu Aisyah belum balir dan ketika itu belum turun ayat hijab. Ya, maka Abu Bakar mencium putrinya Aisyah radhiallahu anha wahada mazidun fi hadal bab dan berikut ini adalah tambahan keterangan dalam bab ini diatkan oleh Al-Bukhari dari hadisnya Anas bin Malik radhiallahu anhu beliau mengatakan dakhalna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menemui Abu Saif Al-Qayyin Abu Saif si pandai besi Al-Qayyin artinya pandai besi berarti Abu Saif Al-Qayyin catatan kaki Al-Qayyin wa Al-Haddad pandai besi Ya, maka di sini kita jumpai sudah ada profesi pandai besi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang yang ya, ya, dan dijumpai sejumlah sahabat yang berprofesi sebagai pandai besi. Sampai-sampai pandai besi itu melekat pada namanya. Menunjukkan kalau dia memang terkenal dengan profesi ini. Bahkan nadhi'ran Eh, tentang DR di catatan kaki dua, eh, catatan kaki nomor dua, Zaujul Murdi'ah. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah istri atau suami dari perempuan yang menyusukan, yaitu yang menyusukan Ibrahim anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakat dakar batul ulama, sebagian ulama menyebutkan bahasanya yang menyusui Ibrahim adalah Ummu Bardah bintil Mungdir. Dan ini bukan Halimah karena Halimah saat dia itu uh, berkenaan dengan masalah penyusuan Nabi. Ini penyusuan anaknya Nabi Ibrahim. Maka Abu Saif ini adalah suami dari ya, tadi Ummu Bardah. Yang dia adalah Li Ibrahim alaihissalam. yang ini mengasuh dan menyusui Ibrahim alaihissalam. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ketika itu Rasul mengambil Ibrahim faqabbalahu wa Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menciumnya dengan mulutnya dan menciumnya dengan hidungnya. Wasyammahu. Ciuman dengan hidung. Kemudian e, eh, maka hadis ini menunjukkan ciuman kepada anak kecil. Ya, cuman untuk anak-anak. Kemudian dia karena Muslim dari Anas radhiallahu anhu beliau mengatakan maro itu ahadan aku tidak pernah melihat seorang yang lebih penyayang dengan anak-anak dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi terkenal sebagai orang yang sangat penyayang dengan kanak-kanak. Sampai-sampai Anas mengatakan aku tidaklah melihat satupun orang yang ya, lebih penyayang terhadap anak-anak dibandingkan Rasulullah. Karena Ibrahim adalah Ibrahim itu disusukan di daerah awal Madinah. Satu nama tempat yang cukup jauh dari kota dari Masjid Nabawi. Maka sebagai bentuk uh, kepedulian dan kesayang uh, rasa sayang demikian besar karena yang talik wanah numahu. Nabi berangkat dan kami bersamanya. Uh, maka Nabi kemudian masuk ke rumah tersebut, rumah orang yang menyusukan atau me menyusui Ibrahim dan sungguh rumah tersebut berasap. Kenapa? Karena suami ya, dari ibu susunya Ibrahim itu kainan adalah pandai besi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil atau memegang Ibrahim menciumnya kemudian sumayarjiu ya, kemudian pulang. Maka ini menunjukkan sayang yang luar biasa. Jalan jauh-jauh, ya, jalan jauh-jauh dari Masjid Nabawi, rumah Nabi, ya, sampai ke daerah awali yang ini cukup jauh ya, berkilo-kilo mungkin boleh jadi sampai 10 kilo atau kurang dari itu eh, ke daerah awali dan sampai sekarang masih ada daerah awali tersebut awali Madinah karena ada awali Mekah ada awali Madinah hmm eh, apa sekolah Darul Hadis tempat saya Muhammad Jamil Zainu ngajar itu di daerah Awali, namun Awali Mekah. Nah ini Awali, namun ini Awali Madinah. Ya, disebut Awali dari kata-kata Ali artinya dataran tinggi. Ya, maka itu adalah daerah yang naik. Ya. Jadi jalan ke sana berarti jalannya naik. Maka Nabi jalan bersama para sahabat ke tempat ini yang cukup jauh dan itu jalannya naik. Ya, ini tentu kemudian butuh fisik yang lebih. Ya, cuma sekedar ingin jenguk Ibrahim dan menciumnya kemudian pulang. Nah, ini bentuk kasih sayang yang ya, yang tinggi yang Nabi miliki. Kalau amar, fa matuif ya Ibrahim ketika Ibrahim ini anak beliau ini wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Ibrahim ibni." Ya Ibrahim adalah anak laki-lakiku wa inna mata fi Dan dia meninggal dunia dalam keadaan masih ya, ya, ya, dalam keadaan masih kemudian eh, ma, masih kemudian memerlukan ASI masih dalam kemudian proses penyusuan. Ya, sati makna asalnya tentu buah dada. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan belum selesai penyusuannya. Catatan kaki nomor empat maknanya e, Ibrahim meninggal dunia dalam keadaan sinirada dalam usia menyusu dan di tengah-tengah dia tardiyah bila bani tadi tengah-tengah usia di mana dia makannya adalah susu ibu susu A atau asi wa inna lahu la la la dan sungguh uh, untuk Ibrahim dua wanita tukang milani yang akan menyempurnakan menyelesaikan penyusuan Ibrahim fil jannati di surga Ya, catatan kaki tiga, Dikron, yang dimaksud dengan Dikron di sini adalah perempuan yang menyusui Ibrahim. Wa ingkanat adiru meskipun di'ar itu terkadang yutelak digunakan dalam pengertian suami perempuan yang menyusui. Yaitu kamilani rada'ahu itu artinya tutimani keduanya menyelesaikan penyusuan Ibrahim supaya genap dua tahun. Maka Ibrahim ini meninggal dunia sebelum berusia dua tahun. Ya, Ibrahim bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini meninggal dunia sebelum genap dua tahun. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan karena dia penyusunnya belum selesai, nanti akan ada yang melanjutkan. Bahkan ada dua uh, perempuan yang Allah tugasi untuk melanjutkan penyusuannya Ibrahim sehingga genap dua tahun di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain yang juga dilihatkan oleh Muslim dari Anas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang Ibrahim, semalam malam ini dilahirkan untuk seorang anak laki-laki dan aku namai dia dengan nama ayahku yaitu Ibrahim dan di sini jadikan dalil ya, bolehnya menamai anak di Eh, pada saat kelahiran. Ibrahim lahir di malam hari dan langsung Nabi kasih nama di malam hari itu juga. Kemudian Nabi serahkan Ibrahim kepada Ummu Saif. Dia adalah seorang imratu qayyinin. Dia adalah istri seorang pandai besi yang namanya Abu Saif. Fantalaqa yatihi wa Tuhu. Maka berangkatlah Nabi mau suatu ketika berangkatlah Nabi mau mendatangi Ibrahim dan aku mengikutinya. Maka fantahaina maka kami pun tiba di rumahnya Abu Saif dan dia ketika itu sedang nyebul kirnya. Ya, kir itu adalah alat pandai besi yang perlu disebul itu. Ya, tidak tahu apa namanya di bahasa Indonesia itu kir. Ya. Sehingga uh, maka ketika itu dia sedang nyebul kirnya, sedang kerja. Oleh karena itu maka penulah rumah tersebut dengan asap. Fa asratu al maka aku pun memper, uh, mempercepat jalanku sehingga aku berjalan di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku katakan pada Abu Sa'ib, eh, Abu Sayyid amsik, tahan itu sebulanmu. Eh, bikin rumah berasap dan Rasulullah pun datang. jah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mau datang. Fa'amsaka maka Abu Sa'ib pun menghentikan ya, aktivitas kerjanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian minta dipanggilkan anak kecil yaitu Ibrahim fadamahu ilaihi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memeluknya, mendekapnya. Ya. Mendekapnya, Waqala Masya Allah ayakul dan beliau mengatakan apa yang beliau katakan pada Ibrahim. Maka di antara ya, kebutuhan eh, emosional untuk anak-anak ya, mendapatkan dekapan sayang, ciuman sayang dari orang tuanya. Ya, boleh jadi ketika kemudian orang tuanya mau pergi atau kemudian ketika dia mau berangkat sekolah, ya, maka itu ada di antara momen-momen yang dinilai oleh banyak orang satu momen-momen yang baik orang tua seorang ayah misalnya memberikan dekapan hangat atau ciuman hangat untuk anaknya. Fakola Anas kemudian Anas mengatakan Lakat ra'aituhu dan aku sungguh aku melihat Ibrahim yakitu binafsihi ketika dia meregang nyawanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibrahim itu meninggal dunia dalam keadaan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, Anas ini melihat Fata ma'at aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berlinangan air mata. Eh, Fakal lalu Nabi katakan, tadma'u al-ain. Mata itu berlinangan. Wa yazanu al-qalbu. Hati pun terasa sedih. Wala naqulu ila mayurdi rabbana. Namun kami tidaklah berkata-kata kecuali dengan kata-kata yang mendatangkan ridha Rabb kami. Wallahi ya Ibrahim innabika lamahzunun. Demi Allah wahai Ibrahim sesungguhnya ya, ya, karenamu zunun kami sedih. Kemudian diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadisnya Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi saw Alaihi Wasallam. Yang orang Arab Badui ini terkenal dengan Jafa tidak punya Ya, kelembutan maka eh, orang Arab pada ini mengatakan kalian mencium anak-anak kecil kami tidak pernah mencium anak-anak maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, merespon dengan bahasa yang keras eh, amlikulaka ya, anaza Allah min kalbika rahmah amliku amlikulaka tidakkah aku memiliki bagimu Bahasanya Allah akan mencabut kasih sayang dari hatimu. Ya, maka orang yang tidak pernah mencium anak kecil itu Nabi khawatirkan Allah cabut, tidak ada Allah cabut kasih sayang di hatinya. Dia tidak punya rahmah. Ya, sehingga dia tidak pernah mencium anak kecil. Ya, diatkan oleh, oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, qal qabbala Rasulullah sallallahu al Hasan ibn Ali. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium Al Hasan bin Ali dan di dekat Nabi ketika itu ada Al Akra ibn Habis at Tamimi dan dia adalah seorang yang tergolong kepala suku. Ini nama, ya, kepala suku salah satu kabilah Arab. Ya, Akra ketika itu dalam posisi duduk lalu Akra mengatakan saya punya sepuluh anak tidak ada satupun yang saya cium. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang ke arah Akra sambil mengatakan malam yarham la yurham. Ya. Siapa yang tidak sayang tidak akan disayangi. Ya. Kemudian tentu di antara kebutuhan anak-anak adalah bermain, ya, bercengkrama, dan di antaranya adalah ya, bercengkrama dengan orang tuanya. Oleh karena itu maka di antara kebutuhan bahkan menjadi kebutuhan dasar anak-anak. Oleh karena itu maka poin pembahasan selanjutnya adalah suar bentuk dari e, cengkraman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, dengan anak-anak dan bentuk bagaimana kasih sayang Nabi dengan anak-anak dan e, rahmah Nabi untuk anak-anak. Dan kaidah penting untuk anak-anak adalah perkataan Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Ini kaidah penting menyikapi anak-anak, menyikapi orang-orang yang belum dewasa eh, adalah kayak eh, perkataan Ibunda Aisyah ya waqduru kontrol jariyah. Maklumilah anak kecil. Maklumilah kebutuhan anak kecil. Waqduru kontrol jariyah. Ini perkataan Ibunda Aisyah mewakili ya, orang-orang yang belum dewasa dan mewakili pikiran anak-anak dan orang-orang yang semisal itu. Ya, dimaklumi. Ya, hobinya berbeda, kesukaannya beda, pikirannya berbeda. Ya. Ya, jangan kemudian anak-anak dianggap seperti orang dewasa. No, harus ngaji serius, gak boleh pakai main-main. Ya, anak-anak ya ngaji sambil main-main, sambil loncat-loncat nah, sambil klesotan. Ah ini namanya aja anak-anak. Nah, nah, masa kemudian disikapi seperti bapaknya, nah, seperti ibunya. Nah, nah. Maka waktu qadrul jaria ini kaidahnya anak-anak. Ya, kaidah penting untuk menyikapi anak-anak. Ya, maka hargailah jariyah. Jariyah ini maksudnya dalam hal ini tentu uh, perempuan yang masih kecil, yang belum masih kanak-kanak dan belum dewasa dan cara umum maksudnya anak-anak. Maka hargailah ya, anak-anak. Ya, hargailah dan maklumilah anak-anak. Kalimatun ha Ummul Mukminin Aisyah. Ini satu perkataan yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha dan benar fi maqalat apa yang beliau katakan. Ya, dan ini penulis memuji habis-habisan perkataan Ibunda Aisyah ini Fakat faau jasad wa absahat wa abanat wa audohat. Maka beliau menyampaikannya dan ini kalimat yang ringkas namun jelas wa abanat dan jelas wa audohat dan jelas. Fali sahir kaderut. Maka e, anak-anak itu e, punya kekhasan, e, punya kadarnya. Eh, anak-anak kadron makna dasarnya terjemah kasarnya anak-anak itu punya kadarnya. Ya, ya terjemah bebasnya anak-anak itu punya kekhususannya. Walau tafkirun, dia punya e, pemikiran yang khas ala anak-anak. Lahu aklun, dia punya akal yang khas ala anak-anak. Ya. Walahu ihtimamatun, dia punya perhatian yang khas ya ala anak-anak. Wahadi kotaan dan ini semua kotaan tentu saja adalah hal-hal yang berbeda antara anak kecil dengan orang dewasa. Yakhtalib as Yang namanya anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa dalam akalnya, dalam pemikirannya, dalam perhatiannya, berbeda dengan anil kabiri orang dewasa. Fayambari hada kulluhu fil i'tibar. Maka ini semua tolong diperhatikan maka jangan paksakan anak-anak untuk serius di setiap waktu. Nah, serius di setiap waktu, dari pagi sampai malam serius. Anak-anak jangan dipasang, eh, dipaksakan untuk anteng. Nah, kalau anteng itu artinya sakit. Nah, <laughs> anak-anak kalau anteng itu artinya sakit. Itu bahaya kalau anteng. Nah. nah kalau kemudian rumah berantakan itu artinya anak-anak sehat, anak Anak-anak sehat. Maka ibu dan para bapak ya kalau kemudian rumahnya berantakan, alhamdulillah berarti anak-anak sehat-sehat ini. Buktinya keadaan rumah berantakan. Kok kemudian rapi dari pagi sampai malam wah itu ya, artinya pada sakit semua, ya. pada terkapar di tempat tidur, lemes, ah itu. Maka ya, anak-anak ya, punya dunianya. Ya. Maka hargailah dunia anak-anak. Itulah terjemah bebas untuk waktu rukodral jariah. Eh, hargailah dunia anak-anak. Ya, dunia anak-anak, dunia yang sendiri, bukan dunianya orang dewasa. Itu beda dengan dunianya orang dewasa. Nanti kalau dipaksakan dengan dunianya orang dewasa yang terjadi nanti masa kecil kurang bahagia kan? asariu bil jiddi fi kulil awqat. Maka jangan paksakan keseriusan untuk anak di setiap waktu. Ya, kalau sekedar sebagian waktu ada yang serius, namun sebagian lagi kemudian main-main, nah, maka wajar. Oh, kalau semuanya dituntut serius semua, ya maka ini tidak benar. Waliyukala fauqotokoti. Jangan bebani anak-anak di luar kemampuannya. Ya kalau mau bantu-bantu, ya sekedar bantu-bantu ala kemampuan anak. Ya. Waliyuhmal fauqokudrotihi. Jangan dibebani lebih dari kemampuannya. Ya, demikian juga la yuhram haqqahu wa hadzahu. Jangan cegah si anak untuk mendapatkan haknya dan bagiannya minal marah berupa sukaria, walaab main-main, watarwih dan hiburan, watarwih anin nafsi dan menghibur diri. Fakat ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sini Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kadar untuk masing-masing ada kadar untuk anak, ada kadar untuk orang dewasa. Ya, meskipun anak-anak juga janganlah dibiarkan untuk main setiap waktu. Dan di sisi yang lain, jangan dipaksa untuk serius fikulil awqat di setiap waktu. Bali ro'a hakuhu. Namun diperhatikan haknya, diperhatikan mana yang maslahat untuknya. Ada waktu untuk serius, kemudian belajar, ada waktu untuk main. Jangan dibuat waktunya belajar semua. Ya. Sebagaimana jangan pula dibiarkan anak itu main terus dari pagi sampai malam isinya main terus. Tidak benar. Nun belajar terus juga tidak benar. Ya. Sudah kemudian sekolahnya full day eh, sampai di rumah suruh belajar lagi. <laughs> belajar terus. Ya. Ya, udah sekolahnya full day ya, sampai rumah les habis itu kemudian garap PR habis itu ah tidak ada waktu main tidak benar semacam ini Hmm. Maka perhatikan maslahatnya, apa yang terbaik untuk anak. Turai perhatikan kudrot tahu kemampuannya. Perhatikan himmat tahu pikirannya. Pikirannya ada pikiran untuk main, pikiran untuk senang-senang. Yurai demikian juga perhatikan usianya. Kadalika, uh, kadalika demikian juga. Wahahia namadid. Berikut ini contoh dan bentuk interaksi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam eh, dengan anak-anak dan bagaimanakah Rasul memberikan kepada anak-anak haknya anak-anak, bagiannya anak-anak minal miza berupa kuyon berupa canda-canda, wal marah dan sukaria. Dalam saya Bukhari dan saya Muslim dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha dan Aisyah ketika ketika di awal-awal pernikahan tentu masih masih berusia kekanak kanakan Ya, umurnya baru 9 tahun. Kalau Aisyah mengatakan eh, ada sejumlah orang Habasyah, orang Ethiopia, orang Afrika yang hitam main di masjid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutupiku dan aku melihat, menonton permainan orang laki-laki tersebut. Famazil tu anzuru maka aku terus menerus nonton hatakun tu anak ansarifu sampai aku sendiri yang ya, aku sendiri yang bubar. Ya, maka ketika kemudian Aisyah menyampaikan hadis ini, ya, beliau menyampaikan pada murid-muridnya untuk memaklumi hal ini untuk memaklumi hal ini maka beliau katakan faktur kodrol jariah al hadis satu sini ya tolong maklumilah jariah anak-anak yang belum dewasa hadis atas sini yang usianya masih belia al harisa al lahwi yang antusias dengan hiburan-hiburan nah, antusias dengan main-main ya. maka lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan pada istrinya untuk main atau kemudian lihat tontonan sepuasnya. Ya, lihat tontonan sepuasnya. Nanti tidak memaksakan diri untuk cepat-cepat selesai. Nah, namun uh, selesai ketika Aisyah merasa cukup. Ya.